Di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Mufidul Mustafid fi Kufri Tarik Tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita sedikit menyinggung permasalahan dari kalamul ulama' yang dikutip dari kitab Dawabit Takfirul Mu'ayyan inda Syekh Islam Taimiyah wa Muhammad bin Abdul Wahab. Kita sengaja menyinggung permasalahan itu mengingat kesalahan sebagian orang dalam memahami istilah takfir mutlak dan tidak melihat kepada tatbik ulama. Takfir mutlak dengan membacanya langsung paham orang. Dan perbedaannya dengan takfir mu'ayyan. Hanya dengan membacanya seorang langsung paham. Karena ini dia bukan pelajaran yang sulit. Gitu. Namun yang perlu diketahui adalah bagaimana tatbik ulama. Nah, pada uraian kita di pelajaran yang lalu kita telah baca dari kalam ma'immah dakwah najdiyah tentang amaliyah ulama praktek ulama terkait dengan takfir mutlak. Yaitu terkhusus dengan perkara syirik akbar yang zahir. Dengan syirik-syirik besar yang jelas dan lagi gamblang. Bahwa ulama dalam masalah terkait dengan <clears throat> kesyirikan yang zahirah bahwa pelakunya kafir. Pelakunya batal Islamnya <clears throat> dan takfir mutlak yaitu yang dibaratkan dengan istilah lain perbuatannya kufur namun orangnya tidak kafir ini berlaku dalam perkara yang khafiyah ini sudah berlalu penjelasannya pada rekaman kita yang lalu Allahu a'lam atau paling tidak itulah pemahaman para ulama Najdiyah terhadap kalam Ibn Taimiyah Salah selesai sampai di situ terkait apakah pendapatnya benar, apakah pendapat mereka seliru ini bab lain ini bab lain. Nah, <clears throat> namun bagi kita sebagai talabatul ilm dan selalu didengung-dengungkan, digembar-gemborkan kembali kepada pemahaman ulama, tidak boleh membantah kecuali dengan dalil. Adapun membantah dengan hawa, ini sya'nu ahli bidah. Ini justru cirinya ahli bidah. Ya. Karena kita dapat banyak orang yang a priori dengan masalah ini mungkin karena kaget, mungkin karena shock langsung bantah. Namun ketika diminta dari bahkan bantahannya ternyata sebagian yang tidak bisa mendatangkan, sebagiannya lagi semakin salah. Sebagiannya lagi justru semakin kelihatan kesalahannya. Dan yang lebih jelek lagi ya adalah yang mungkin-mungkin pribadi. Urusannya ilmiah yang disinggung malah pribadinya. Pribadi orangnya Allah musta'an. Wa ilaihi <clears throat> Baik. Kemudian di pagi hari ini kita akan masuk kepada halaman 161 ya. Sebagai kelanjutan dari pembacaan kitab Ufil Mustafid itu pada cetakan Syarah Fathul Aliyil Hamid. Halaman 161. Baik. <clears throat> Tapi kalau mau lihat matanya aja di depan ya Ini enggak capek-capek bukan. قال المؤلف رحمه الله وقال أيضا في الكتاب المذكور وكانت الطواغيت وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة <clears throat> اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وكل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب dan beliau berkata juga dalam kitab yang sama Ini maksud sini adalah siapa? ini Taimiyah karena al-kalam tentang beliau. Pembicaraan di sini tentang ucapan beliau. Yaitu dalam kitab Iqtida' suratul Mustaqim. Berkata beliau dan dahulu para tagut-tagut besar allati tushaddu ilaihar rihal yang disamperin Ya, tusyaddu rihal artinya orang mau susah payah untuk datengin tempat itu. Syaddur rihal. Itu ada tiga. Maksudnya di zaman tersebut. Di zaman jahiliyah. Allata wal uzza wa manata al ukhra. Yang pertama Lata, Uzza, kemudian yang ketiga adalah Manat. Wa kullu wahidin min hadhihi thalatha dan masing-masing dari tiga berhala ini limit min amsaril Arab. Itu milik satu kawasan dari kawasan-kawasan Arab milik eh, kabilah-kabilah eh, tertentu. Fakana lata li al Taif. Lata ini milik penduduk Taif. Zakaru annahu kana fi fil asli rajulan salihan. Disebutkan bahwa Lata ini pada asalnya adalah orang orang saleh. Yalutus sawiq lil hajij. Yang mencampurkan as-sawiq, membagi-bagikan sawiq yaitu daging yang dicampur dengan gandum yang dibagikan kepada jemaah haji haji falamma mata'akafu ala qabrihi muddatan maka ketika Latka ini wafat maka orang-orang pun iktikaf ya, iktikaf di kuburannya beberapa waktu nah <clears throat> wamal uzza sedangkan uzza fakanat li ahli makkah qariban min arafat uzza ini milik penduduk makkah letaknya dekat dari Arafah. Wa kanat hunaka syajaratun dan di sana ada sebuah pohon yadbahuna indaha wa yad'un. Di mana orang-orang menyembelih sembelihannya di situ dan juga menyeru-nyeru Uzza, manggil-manggil Uzza. Nah, itu satu tempat yang dikenal dengan sebutan Nakhlah, yaitu sebuah desa antara Mekah dan dan Taif. Uzza inilah yang dirobohkan. Ya di tebang ya oleh ya pohonnya ditebang oleh Khalid bin Walid ya pohon samar ya nah <clears throat> dan ketika pohon itu ditebang ada jinnya ada jin perempuan dan dibunuh oleh oleh Khalid <clears throat> nah Wa manat, adapun manat, fakanat di ahli Madinah. Anak ini berhalanya penduduk Madinah. Yuhilluna laha syirkan billahi ta'ala. Kalau mereka mau pergi haji, mereka ihlal di sana. Mereka mulai hajinya dari dari tempat tersebut. Wakadat hadwa qadid. Tempatnya bersejajaran dengan qadid. Yaitu al-jabal alladhi baina Makkah wal Madinah. Sebuah gunung yang terletak antara Makkah dan Madinah min nahiyatis sahil. Dari arah pesisir. Baik, ini <clears throat> perkataannya Ibnu Taimiyah. Kata beliau qala wa man arada an ya'lam. Dan barang siapa yang ingin mengetahui kaifa kanat ahwal kaifa kanat ahwal musyrikin fi ibadati awthanihim. Bagaimana kondisi orang-orang musyrikin dalam peribadahan kepada berhala-berhala mereka? Wa ya'rif haqiqata syirkil ladzi dhammahu Allah wa anwa'uhu. Dan mengetahui hakikat kesyirikan yang dicela oleh Allah dan mengetahui macam-macamnya dan model-modelnya hatta yatabayyana lahu ta'wil al-Qur'an ya, ta'wilul Qur'an hingga jelaslah olehnya tafsiran Al-Qur'an wa ya'rif ma Allah wa rasuluh dan ingin mengetahui apa yang dibenci oleh Allah dan rasulnya dari jenis-jenis kesyirikan tersebut falyanzur ila siratin nabi sallallahu alaihi wasallam maka hendaknya dia membaca sirahnya nabi sallallahu alaihi wasallam artinya di antara ya, cara untuk mengetahui hakikat kesyirikan adalah dengan membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperangi Nabi dan apa yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ya. Namun kita harus mengetahui bahwa tidak semua kitab sirah yang beredar yaitu dibangun di atas manhaj yang benar. Ya ada beredar di pasaran. Ya seperti misalnya kitab manhaj haraki Ya, itu tentang sirah nabawiyah. Ya. Namun tinjauannya dari sisi politik. Di antara kitab sirah yang bagus yang muasir adalah kitabnya ya Syekh Safi Rahman Mubarak Furi. Ya. Nah. <clears throat> Walau ahwal Arab di zamannya. Dan hendaknya dia membaca juga tentang kondisi orang Arab di zamannya. Wa ma al-Azraqi fi akhbari Makkah wa ghairuhu al ulama dan apa yang disebutkan oleh Al-Azraqi tentang berita-berita Mekah yaitu cerita-cerita dari kota Mekah yaitu tarikh Mekah wa ghairuhu al ulama dan juga selainnya dari para ulama artinya dari sini kita bisa mengetahui seperti apa kondisi orang musyrikin sebelum diutusnya nabi kemudian apa dakwah yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana penolakan mereka darinya kita ketahui hakikat at-tauhid dan kita mengetahui juga hakikat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata beliau, qala walamma kana lil musyrikiina syajarah yu'alliquna alayha aslihatahum wa yusammunaha dzat anwa. Dan ketika orang-orang musyrik memiliki syajarah, pohon yang mereka gantungkan di pohon tersebut senjata-senjata mereka yang mereka sebut pohon itu dengan sebutan Datu Anwar. Ini yang terdapat dalam hadisnya siapa? Abi Waqid Al-Laitsi. Ya, kisahnya ma'ruf. Faqala ba'dun nas berkata ketika itu sebagian sahabat. Ya, dan sahabat ini siapa? Mereka yang baru masuk Islam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam lafal hadis. Ya Rasulullah ijalana dzat anwatin kama lahum dzat anwat. Wahai Rasulullah buatkan untuk kami dzat anwat seperti mereka punya dzat anwat. Para sahabat pengin punya seperti yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Faqala Allahu akbar. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari. Dengan mengatakan Allahu akbar. Hadza kama qalat bani Israil Musa. Apa yang kamu bilang ini persis seperti yang diucapkan Bani Israel kepada Musa. Itu mereka minta kepada Musa untuk dibuatkan ilah. Ya, sebagaimana orang-orang kafir memiliki ilah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari perjalanan Firaun, mereka pun mendatangi satu kaum yang sedang iktikaf di berhalanya. Lalu mereka pun bilang kepada nabinya yaitu Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Buatkan untuk kami ilah sesembahan seperti mereka punya ilah punya sembahan. Ya. Lalu Musa pun mengingkari apa yang mereka minta. Qala innakum qaumun tajhalun. Kata Musa kalian adalah kaum yang jahil. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innakum tarkabuna sanana man kana qablakum." Sesungguhnya kalian akan melakukan sunnah-sunnah yaitu tariqah, jalan hidup, yaitu mengikuti membebek dari sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen. Nah. pangkaran <clears throat> Nabi sallallahu alaihi wasallam mujarrad tashab musyabahatihim lil kuffari fi ittikhadhi sajaratin yaqufuna 'alaiha. Maka pada kisah ini ketika mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibuatkan zat anwat seperti yang dibuat yang dimiliki oleh orang musyrikin, Nabi pun mengingkari. Dan yang diingkari Nabi adalah mujarat musyabahatihim lil kuffar. Yaitu mereka meniru orang kafir dalam mengambil atau menjadikan pohon untuk iktikaf di situ. Mu'alliqina 'alaiha silaha, silahum. Di mana di situ mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Nah. Fa kaifa bima huwa a'zam min dzalika min musyabahatin lil musyrikin? au huwa syirku bi'ainih maka bagaimana jadinya dengan yang lebih dahsyat daripada itu yaitu lebih dahsyat dari sekedar tasyabbuh dengan orang musyrik atau bahkan itu adalah kesyirikan yang jelas ya kesyirikan itu sendiri baik di sini ya, yang dimaukan darinya adalah nalar nalar ya Jelas sekali. Artinya kalau mujarad tasyabuh dengan orang musyrikin, Nabi mengingkari Allah Akbar inna sunan. Qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat Banu Israel Musa. Ij'al lana ilahan kama lam alia. Dijadikan apa yang mereka minta dari menyerupai orang-orang musyrik persis seperti apa yang diminta oleh Bani Israel kepada Musa ketika minta apa? Ilah. Dijadikan itu mirip serupa dan sama. Dan Nabi mengingkari. Artinya kalau sekedar mencontek musyrikin seperti itu pengingkaran Nabi, lantas bagaimana jadinya dengan ya kesyirikan itu sendiri. Menyembelih untuk selain Allah. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau sujud kepada selain Allah Jalla wa ala. Ya. Itu yang dimau. Qala ila an qala sampai kepada perkataan beliau. Itu perkataannya Ibnu Amin min dzalika iddatu amkinatin di Dimashq. Dan yang seperti ini juga di beberapa tempat di Damaskus. Ya. Di sini secara ringkas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengutarakan perkataannya di Temiyah. Ya, karena nggak dibawakan seluruhnya, mungkin kalau dibawakan seluruhnya jadi panjang. Namun dibawakan yang dia mau. Ya, Tentunya tanpa melarikan dari maknanya. Beliau ingin menampakkan yang pertama yang tadi telah disebutkan bahwa pengingkaran Nabi SAW kepada mereka dari sekedar apa? Tashabuh. Kemudian yang kedua, ya penganalogian, penganalogian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaitu kejadian yang dihadapi Nabi SAW. ya, dari kesyirikan yang beliau perangi dengan apa yang didapati oleh beliau di zamannya, di, di zaman Syekh Islam Taimiyah. Ya. Artinya bahwa apa yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berulang terjadi di zaman Ibn Taimiyah. Nah, ini metode yang ma'ruf di kalangan ulama. Begitupun juga kita. Ya. Bukan berarti kita belajar tentang kesyirikan orang-orang musyrikin kemudian kita anggap ini adalah sunnah madhab. Sunnah sudah berlalu, kemudian nggak terulang. Untuk kita pelajari ini dinahzar, untuk kita berhati-hati menjauhinya. Dan tentunya kita mewariskan ilmu ini kepada anak keturunan kita agar mereka tidak terjatuh ke dalamnya. Karena Ya, sebagaimana ini telah berulang di zaman lampau, berulang pula di akhir zaman. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang populer. Nabi Wasallam mengatakan, La taqumu sa'ah hatta tu'batul lata wal uzza. Tidak datang hari kiamat sampai Lata Uzza kembali diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ila an kita kembali sampai kepada perkataan Ibnu Taimiyah, "Wa min dzalika iddatu amkinatin bi Dan yang seperti itu ada pada sebagian tempat di Damaskus. Inilah penganalogiannya. Itu yang terjadi zaman Nabi dan yang seperti itu ada di zaman kami. Di antaranya sebagian tempat di Damaskus. Kemudian beliau bilang, masjid Yusama masjid kaf sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Kaf. Fi timsal Kaf. Di situ ada berhala berupa apa? Lapak. Yuqalu innahu kafu Ali bin Abi Talib. Katanya itu adalah tangannya Ali bin Abi Talib. Hatta ada Allah dzalikal wasan. Sampai Allah Subhanahu wa taala hancurkan berhala itu. Wa hadhihi amkina katsiratun mawjudatun fi aktsari bilad. Dan yang seperti ini ada banyak terdapat pada banyak negeri fil Hijaz mawadhi' di Hijaz di beberapa tempat. Nanti tempat-tempat yang dimaksud di sini adalah yang modelnya demikian. Ya, di situ ada timsal. Ya, yang seperti ini banyak didapati di banyak negeri. Ya, di Hijaz ada di beberapa tempat. Ya, Hijaz itu Mekah dan sekitarnya. Baik. ثم ذكر كلاما طويلا في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam menyinggung ya berbicara dengan pembicaraan yang panjang tentang larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sholat di kuburan. Ya. Dan larangan sholat di kuburan itu sholat, mencakup sholat di atasnya, ya, mencakup sholat menghadapnya dan membangun masjid di atasnya. <clears throat> Menjawab tiga keadaan. Ya, menghadap kepadanya, ya, Begitu juga sholat di atasnya atau membangun bangunan di atasnya. <clears throat> Faqala maka berkata ini ya. <clears throat> Al-illatu tsaniyah. Alasan kedua. Alasan yang melatar belakangi larangannya Nabi dari sholat di mana? Kuburan. Masih dari kami musyabahatil kuffar. Di mana terdapat pada perbuatan itu Tasyabbuh dengan orang-orang kafir bis salati indal kubur. Dengan salat di kuburan. Artinya salat di kuburan ya. Itu terdapat bentuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Lima yufdi ilaihi dzalika minasyirik. Karena hal yang demikian itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, artinya ini dari ah. Ya, jalan kepada kesyirikan. Karena mungkin saja seorang sholat di situ tapi sholatnya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sholatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya secara qasad, secara maksud ya, itu sahih. Benar. Namun yumna, dilarang. Kenapa? Karena dia dari atun ila syirik. Jalan kepada kesyirikan. Lima yufri ila idhalika minasyirik. Wadil illa sahihah bittifaqim, dan alasan ini benar Nah ini sepakati oleh para ulama. Qala wal mu'allinuna bil ula Syafi'i wa ghairuh. Dan orang-orang yang memberikan alasan yang pertama seperti misalnya Asy-Syafi'i dan yang lainnya, alalu bi hadza aidan. Mereka juga mengutarakan alasan yang kedua ini. Itu alasan bahwa perbuatan ini ya dzari'atun ila syirk. Bisa mengantarkan kepada pada kesyirikan. Wa karihu dzalika lima fihi min al-fitnah. Dan menganggap ini adalah perbuatan yang makruh. Itu dibenci. Lima fihi minal fitnah. Karena terdapat dalamnya fitnah. Itu kesyirikan. Ya, seorang orang di ya, dicoba ya, dengan kuburan tersebut ya, di mana akhirnya mereka terfitnah ya, sehingga terseret kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah jalla wa ala. Baik. وكذلك min ashabi Ahmad wa Malik. begitu juga para imam dari para sahabatnya Ahmad dan Malik Abi Bakr al-Asram, sahibu Ahmad. Seperti Abu Bakr al-Asram, muridnya Imam Ahmad, wa ghairuhu dan yang lainnya. Wa 'allalu bi taniha tsaniyah Mereka juga mengutarakan alasan yang kedua ini. Bahwa alasannya dilarang salat di kuburan adalah karena khawatir fitnah. Ya, bahwa ini illah yang sahihah, ya, illah yang benar, alasan yang benar Ya, berdasarkan kesepakatan ulama. Waqad qala ta'ala dan Allah Ta'ala telah berfirman wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan Allah Ta'ala telah berfirman itu tentang kaum Nuh. Ya, di mana mereka saling wasiat berwasiat sesama mereka untuk jangan sekali-kali meninggalkan sembahan mereka. Ya, dan dikhususkan lima. Ya, yaitu siapa? Wat, Suwa, Yahud, Yaub dan Nasr. Dan kelimanya ini adalah orang-orang soleh. Maksudnya apa? Dibawakannya ayat ini ya, itu sebagai bukti bahwa kaum Nuh itu terfitnah dengan kuburan. Itu. Kaum Nuh terfitnah dengan kuburan orang soleh. Maka dilaranglah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya salat di kuburan. Karena apa? Khawatir terseret seperti kaum Nuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud. Jelas? Zakar Ibn Abbas wa qairu min salaf Ibn Abbas dan yang lainnya dari ulama salaf menyebutkan anna hadhi asma'u rijalin salihin. Bahwa nama-nama ini Wat, Suwa, Yagut, Ya'uq, Nasr Semuanya lah nama orang-orang saleh. Kanu fi qaumi Nuh yang dahulu ada pada kaum Nuh falamma matu'akafu ala kuburihim. Di mana ketika mereka wafat orang-orang pun iktikaf di kuburannya. Artinya, ya, ini terjadi di kaum Nuh. Ya, berulang lagi ya kesyirikan itu di masa-masa setelahnya sampai datang Nabi Ibrahim, kemudian masuk kesyirikan kepada bangsa Arab. Kemudian diutus oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi mengerti akan ilah ini. Maka dilaranglah sholat di kuburan. Kenapa? Karena ini bisa kembali kepada ya apa yang menyebabkan kaum Nuh jatuh kepada kesyirikan. Ya. Falamma matu akafu ala quburihim wa sawwaru tamathilahum. Ketika orang-orang soleh itu wafat, mereka pun iktikaf di kuburannya orang soleh. Kemudian mereka buat gambarnya dan mereka buat patungnya. Tsumma qala alaihimul amad fa'abadu fa'abaduhum. Kemudian berlalulah masa yang panjang akhirnya mereka pun mulai memberikan ibadah kepada orang-orang soleh itu. Tidak lagi kepada Allah tapi kepada orang-orang saleh itu. Wa qad dzakara hadzal Bukhari fi sahihih. Dan kisah ini disebutkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Diriwayatkan oleh Bukhari secara ta'lif dari jalannya Atha dari Ibnu Abbas dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Dan disebutkan juga yang seperti ini oleh As-Suyuti dalam kitabnya Durul Mansur dari jamaah min salaf. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di beberapa kitab beliau di antaranya dalam kitab beliau Tahdzirus Sajid dan yang lainnya. Itu kisah Ibnu Abbas ini. Tentang kaumnya kaum Nuh. Qala walut tafsir dan juga disebutkan oleh para ulama tafsir seperti Jarir, seperti Ibnu Jarir wa ghairih dan selainnya. Wa ashabu qisasil anbiya dan juga penulis kisah-kisah para nabi, kawatimah wa ghairih seperti wasimah dan yang lainnya. Intinya di sini ya, dibawakannya kisah ini itu tentang larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kuburan. Alasannya jelas, karena apa? Karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian diingatkan dengan kisah yang telah lalu, ya, di mana kaum Nuh terfitnah dari dari ya celah yang satu ini, sehingga mereka beribadah kepada orang-orang saleh. Nah, selanjutnya berkata beliau, Allah Wa yubayyinu sihhata hadhihi illah Dan yang menerangkan benarnya alasan ini bahwa perbuatan ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Maksudnya bukti lain. Annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana may yattakhidul qubur anbiya masajid. Nabi telah melaknat orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Artinya ini ilah kemudian Nabi lah. Ini alasan zari'ah jalan yang bisa mengantar kepada syirik akbar. Kemudian ditambah lagi ada laknat dari Nabi. Ya, padahal lagi-lagi ini sebenarnya nalar. Itu cuma apa? Zari'ah. Cuman jalan. Wa anna kuburan al-anbiya la tumbas wala yakunu turabuha najisan. Dan diketahui bahwasanya kuburan para nabi ya la tumbas, enggak bisa dipindah. Artinya kalau nabi dikubur di situ, ya, enggak bisa dipindah. Ya, Artinya kalau dibangun masjid, masjidnya hancur. Ya, la tunbash. <clears throat> Wala yakunu turabuha najisan. Begitu juga tanahnya nggak najis. Artinya dilarangnya salat di, di menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid bukan karena apa? Tanahnya najis. Berarti ada alasan. Itu maksudnya. Jelas ya? Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an nafsi dan Nabi SAW juga bersabda tentang dirinya, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Wa qala la tattakhidhu qabri masjida. Dan Nabi juga berkata, jangan kalian, ini khitab pada umatnya. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai i, Sebagai i, artinya sebagai tempat yang bolak-balik dikunjungin atau ya dikunjungi pada waktu-waktu tertentu. Ya. Ini dua masalah berbeda. Ya. Karena id itu ada dua id, makani ada id zamani. Ya, ada id ya kembali kepada tempat, ada id kembali kepada pada waktu. Id itu adalah sesuatu yang berulang. Ya, bolak-balik datang ke situ karena fadilah tempat itu, berarti dia telah menjadikan tempat itu sebagai id. Atau Ya, pada momen-momen tertentu seperti misalnya tanggal 12 Rabiul Awal situ. Setiap 12 Rabiul Awal situ berarti menjadikan menjadikan ya Id zamani dan menjadikan Id makani juga. Nah, ini larang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tattakhidu qabri ida. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai sebagai tempat yang kamu bolak-balik ke situ. Fa'ulima anna nahyau maka diketahuilah bahwa larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa? menjadikan kuburannya sebagai masjid. Minjin sinahi anis salat indah tulu isyams. Persis seperti larangan beliau dari salat ketika terbit matahari dan ketika tenggelamnya. Ini kembali kepada hadis ini siapa? Amr. Ini di awal kita. Ya. Mana ketika Amr sudah bertemu dengan Nabi SAW alaihi Nabi ketika itu di Madinah, Amr minta diajarin, ya, apa yang Allah ajarkan kepadamu dan aku jahil tentangnya. Diajarilah sholat. Alimni anis sholat. Diajarilah sholat. Kemudian diajarilah jangan sholat pada waktu-waktu tertentu. Di antaranya ketika terbitnya matahari dan ketika tenggelamnya. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu alasannya apa? Ya, karena pada waktu itu ya orang-orang kafir sujud kepada matahari. Jadi kamu jangan sholat. Padahal sholatnya Amr, kalaupun dia sholat pada waktu itu, lillah. Sholatnya karena Allah atau karena karena matahari terbit atau tenggelam? Karena Allah. Tapi karena ada unsur musyabah dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Ini ini usulnya. Kemudian furuknya dilarangnya kaum muslimin untuk sholat di kuburan. Ya, untuk menjadikan kuburan Nabi sebagai sebagai masjid. Maka di sini kata Ibnu Taimiyah, larangan Nabi ya menjadikan kuburan para nabi itu sebagai masjid ini mirip seperti larangan Nabi SAW ya dari sholat ketika terbit dan tenggelamnya matahari. Artinya disebabkan karena unsur apa? Musyabahah. Unsur musyabahah. Ya. Tasyabbuh dan zari'ah ila syirik. Jalan kepada kesyirikan. Jelas maksudnya? Qala dan al-kuffar yasjuduna syamsi hina idin. Karena ketika terbit dan tenggelamnya matahari, orang-orang kafir sujud kepada matahari ketika itu. Fasad dan zari'ah. Maka Nabi pun menutup jalan dia jalan, nggak boleh sujud kepada Allah ya di waktu orang-orang kafir sujud tidak ada matahari. Ya. Seperti itu. wahasam al maddah dan ya semua sebab. Bialla yusalla fi hadis sa'ah agar jangan sholat di waktu ini walaupun karena Baik. Wa in kana al-musalli la yusalli illa lillah. Padahal atau walaupun Orang yang sholat ketika itu. Dia tidak sholat kecuali untuk Allah. Wala yadu illa illallah. Dan tidak menyuruh kecuali Allah. Jelas ya ini ya usulnya. Ini pokoknya. Wa kadzalika nahyu an ittikhadil qubur masajid dan seperti ini juga larangan Nabi dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, sebagai masjid. Ya, wa in kana al-musalli indaha la yusalli illa lillah. Walaupun orang yang salat di masjid itu ya, atau di kuburan itu dia tidak salat kecuali karena Allah, wa la yad'u illallah dan tidak menyuruh kecuali Allah. Li alla yufdi dzalika ila du'aihi wa salatilah. Agar jangan sampai perbuatan itu meskipun niatnya untuk Allah, doanya kepada Allah tidak menyeret dia ya kepada ya berdoa kepada kuburan atau sholat kepada kuburan. Wakilal amra ini pasal. Dan dua hal ini sama-sama telah terjadi. Apa dua hal ini? Yaitu sujud kepada matahari. Ya, sujud kepada bintang. Ya, manggil-manggil bintang. Ini pokoknya. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya, salat di waktu-waktu tersebut di saat orang kafir salat kepada bintang. Kenapa? Agar jangan sampai kamu sujud kepada bintang seperti orang kafir sujud kepada bintang. Terjadi? Terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, ya. Sujud pada kuburan. Terjadi juga? Terjadi juga. Padahal sudah ditutup celah, di untuk pintunya dipagari oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan di antara umat ada sujud pada kuburan. Ada yang menyuruh pada kuburan, ada yang minta pada kuburan. Padahal dilarangnya hal itu untuk menutup jalan dan mencegah celah. Ini kedatangan di kamar, dilarang anak di kamar. Enggak, anak perempuan kunci aja kamarnya <clears throat> kenapa Oh iya udah biarin. Direkam tadi upload kemana-mana malu kamu ngomong sana. Udah. Udah sana anak-anak sana. Jelas ya? Ini subhanallah ya kalam beliau Masya Allah. Wakilal amraini qad waqa. Dan dua perkara ini sama-sama telah terjadi. Allah musta'an. <clears throat> Fa inna minan nas may yasjudu lisyams. Karena di antara manusia, maksudnya kaum muslimin. Ada pun orang kafir enggak enggak dibahas di sini. Minan nas ini maksudnya muslimun. Karena di antara kaum muslimin ada yang sudah ada yang sudah sujud kepada matahari wa ghairiha minal kawakib dan bintang-bintang yang lain wa yad'u laha dan memanggil-manggilnya ya bi anwa'il adiyah ya dengan ya berbagai macam seruan-seruan. Wa min a'zami asbab syirik alladhi dhalla bihi kathir min al wal-akhirin. Dan ini diantara sebab kesyirikan yang paling besar ya di mana mayoritas orang-orang terdahulu dan belakangan tersesat ya karenanya. Hatta sya'a dzalika fi katsirin mimman yantasimu ila al-Islam. Hingga yang seperti itu ya berdampak diikuti oleh orang-orang yang mengaku muslim. Ya. Awalnya ini perbuatan orang apa? Orang kafir. Nabi melarang menutup celah, jangan sampai mengikuti. ikut-ikutan. Tapi terjadi pada sebagian umat umat Islam. Qala wa sannafa fihi ba'd al-mashhurin kitaban sammahu Sirrul Maktub fi Sihri wa Mukhatabati Nujum. Dan beberapa ulama populer Ba'dul al-mashhurin, masyhur, top. Ya. Telah menulis tentang hal ini. Sebuah kitab yang dia beri judul sirul maktub fi sirri fi sihri rahasia yang tersembunyi tentang sihir wa muqatabatun nujum dan berbincang dengan matahari ya memanggil mata memanggil bintang-bintang ala madzhabil musyrikin menulis kitab ini di atas ya madhab dan ajarannya orang-orang musyrik maksudnya mentarifnya motivasinya mengajak kepadanya ya dan ketahui bahwa hal ini adalah apa kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Mithla Abi Mi'syar Al-Balkhi. Seperti Abu Mi'syar Al-Balkhi. Ya, ini ta'yin atau bukan ta'yin? Ta'yin. Ya, menyebut nama. Baik. Dialah namanya Ja'far bin Muhammad Al-Balkhi. Ya, Ja'far bin Muhammad Al-Balkhi. Ya, dikenal dengan sebutan Abu Mi'syar. Dan juga dikenal di kalangan manusia dengan sepanggilan Syekhul Islam. dikenal dengan sebutan Syekhul Islam. Wakila, dan dikisahkan, ini kita ambil faedah dari Syekh Abdullah Al-Mar'i Abdullah, Qala, wakila annahu kana fi awali amri min al hadis. Dan pada awalnya dia ini adalah seorang ulama hadis. Thumma mala ila ilmi kalam. Kemudian mulai belajar ilmu kalam. Musibahnya memang dari pintu ini. Ya, banyak orang dikasih kepintaran tapi tidak dikasih kesucian. Ya. Utu ya zakaan walam yu'tu zakaan. Ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepandaian tapi tidak diberi kesucian. Ya, sehingga kepandaiannya justru ya menjadikan dia semakin jauh dari agama Allah. Maqalu qalu dzalika ila ilmi tanjim, dari ilmu kalam dia pun terseret kepada ilmu at-tanjim wal falsafah. Dan ilmu filsafat. Fasara ba'da dzalika yaf'alu ma yaf'aluhu ulai as-sabi'ah. Sehingga jadilah setelahnya dia melawan seperti apa yang dilawan oleh orang-orang as-sabi'ah. Orang-orang non-muslim ya min abadatin nujum dari orang-orang yang menyembah bintang. Wala farqa bainahu wa baina ulai as-sabi'ah. Si Abdullah mengatakan sehingga tidak ada beda antara dia dengan orang-orang sabi'ah. Allah alam ada tafsir. Ada tafsir. Nah, dan husnuzan kepada ulama nggak mungkin mereka tidak mengkafirkan. Sama seperti misalnya Bashar Asad. Husnuzan kepada alim nggak mungkin dia tidak mengkafirkan Bashar. Ya, hanya orang bodoh yang mengatakan hanya orang bodoh yang bilang Bashar aja nggak mengkafirkan Asad. Ya. Ada jahil. Waliyadzubillah. Tidak tidak mengerti ya eh, Kadang seorang alim berbicara dalam satu kondisi, ya, dia tidak tidak tidak bisa terus terang di situ. Harus menyembunyikan ucap, ucapan dikarenakan kemaslahatan-kemaslahatan. Allah musta'an. Qala mithla Abi Mishal al Balqi, wa bin Qurrah. Dan yang kedua siapa? Thabit bin Qurrah. Thabit bin Qurrah bin Harun bin Sabit, ya kunyahnya adalah Abul Hasan. Ya, Abu Hasan. Ia dikenal dengan ilmu nujum. Ya, sampai-sampai diberi lakop dengan sebutan as-sabi, orang yang murtad. Ya. Lama kana alaim dan al al-batil wahyu huwa mimman yantasibu lil Islam. Dan dia juga diantara ulama yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Wa amdalihima dan yang semisal dengan keduanya. Mimman dakhala fi syirk dari orang-orang yang masuk kepada kesyirikan wa amana bil jibti wat taghut dan beriman kepada jibti dan taghut. Hum yantasibuna ila ahli kitab dan mereka menisbatkan dirinya kepada ahli kitab. Maksudnya kepada Islam, karena Islam ahli kitab. Ya. Maksudnya mereka yang diturunkan kepadanya Alkitab. Ya. Dalam pengertian ini. Kama qala ta'ala seperti Allah Ta'ala firmankan dalam surat An-Nisa Alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitaabi yu'minuuna bil jibti wat taghut. Ya kalian lihat kepada orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab. Maksudnya sini adalah Alkitab dari kalangan Yahudi dan Kristen. Mereka beriman dengan jibti dan taghut. Artinya ini terjadi di zaman sebelum Islam ya dan tidak menutup kemungkinan ada pada orang Islam diberikan oleh Allah Alkitab ya kemudian dia juga beriman pada jibti dan taghut. Gitu. Ya, intah kalam syekh. Selesai perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Sekarang kita baca perkataannya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Apa yang beliau mau dari uraian yang panjang ini? Fanzur rahimakallah. Maka perhatikanlah semoga Allah merahmatimu. Ila kalami hadzal imam, kepada ucapan imam ini. Alladzi ya, nasaba anhu man azagha Allahu qalbahu anabat at-takfir al-mu'ayyan. Perhatikanlah per, kepada perkataan imam ini ya, yang mana kepadanya dinisbatkan bahwa beliau tidak mengkafirkan secara muayanya. Ya, siapa mereka yang menisbatkan qaul ini kepada beliau? Man azagallahu qalbah. Orang yang Allah ya simpangkan hatinya. Nah, ini menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahwa ada orang-orang di zamannya yang mengatakan Syekhul Islam tidak mengkafirkan secara ta'yin. Dan disebut oleh Syekh Muhammad orang-orang itu adalah orang-orang yang Allah ya simpangkan hati man azaqallahu qalba Kaifa dzakara an mithli al-Fakhr Razi? Ya, bagaimana Syekh Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan seperti Fakhr Razi? Walaupun Syekh Islam enggak sebut di uraian ini namanya, tapi dia sebut kitabnya. Ya, dia enggak sebut namanya. وصنف في بعض المشهورين كتابا سماه في الجن. Itu karena satu alasan. Namun mereka yang ya, sibuk dengan ilmu tahu siapa yang menulis kitab ini. Ya. Namun seperti Abu Mi'syar sebut namanya Thabit bin Qurra sebut namanya. Kenapa? Karena Fakhrul Razi mu'azzam. Ya, ditokohkan. Ya, oleh bahkan ulama Syafi'i, akabir ulama Syafi'iyah. Di antara ulama Syafi'iyah yang yang masyhur, yang paling masyhur. Kaifa dzakara an mithl al-Fakhr al-Razi? Bagaimana beliau menyebutkan seperti Fakhr al-Razi? Namanya Muhammad bin Amr bin Husain. Ibn Khatib al-Rai. Ya, di antara imam ahli kalam, bari'a fi ulumin katsirah. Ya, sangat ahli dalam banyak ilmu, washtaghala bi ilmi kalam. Dan dia menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Thumma taba anhu, kemudian taubat darinya. Dan dia memiliki banyak sekali kitab pada banyak disiplin-disiplin ilmu. Ya, seperti Mafatihul Ghaib wa Kitabul Arba'in fi Usuluddin. Dan wafat pada tahun 606 Hijriah. Nah, كيف ذكر عن مثل الفخر الرازي وهو من أكابر أئمة الشافعية dan Fakhr Razi ini di antara ulama bahkan ya akabir a'immah ya imam-imam terbesar dari ulama Syafi'iyah. Wa mithli Abi Mi'syar, seperti Abi Mi'syar, bahwa huwa min akabir masyhurin min al-musannifin wa ghairihima. Dan Abi Mi'syar ini adalah di antara ya, penulis penulis besar. Ya. Dan juga selain mereka berdua. Ya. Sebutkan juga sebelumnya siapa? Sabit bin Qurrah. Annahum kafaru bahwa mereka kafir. Ini takfir. Ya, takfir dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah ya menurut yang difahami oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. tafsir dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah terhadap asma ini, nama-nama ini menurut yang difahami oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Seperti itu. Ya. Kalau kita nggak punya ilmu, ya, maka ya, seorang awam yuqallid ya, seorang alim ya, itu adalah mablagu ilmi. Ya. Memang kapasitasnya orang yang tidak punya ilmu mengikut pada orang yang yang berilmu. Kalau tidak ini pemahamannya Muhammad bin Abdul Wahab terhadap kalamnya Ibnu Taimiyah. Ya. Artinya sekarang gini, kalau kita nggak setuju misalnya, kok bisa begitu? Misalnya dia bilang Muhammad bin Abdul memahami perkataannya Ibnu Taimiyah. Kok kesimpulannya jadi seperti itu? Misalnya, ya ada orang bilang begitu. Ya. Tentunya seorang yang tidak memiliki ilmu mendahulukan pendapat alim lebih pantas daripada dia mendahulukan hawa nafsunya sendiri. Bukan begitu? Ya kan? Katanya ikut ulama. Gitu kan? Seperti itu. Ya, adapun ya dia tidak memiliki dalil yang membantah hujahnya Muhammad bin Abdul Wahab terus dia mendahulukan pendapat dirinya, ya ini namanya ya namanya orang yang menyimpang menyimpang seperti itu Ya, kalau dia tidak memiliki dalil tidak memiliki dalil tidak memiliki bukti tentu orang yang tidak memiliki ilmu tahu mending saya ikut pendapat alim daripada ikut pendapat kamu begitu kan? ya ini jelas sekali berkata beliau qala annahum kafaru wa irtaddu 'anil Islam. Bahwa mereka telah kafir dan murtad dari Islam. Siapa? Fahrul Razi. Kemudian siapa? Umi'syar. Kemudian Thabit bin Qurrah. Wal fakhr dan fakhr ini maksudnya fakhr razi ini Walladhi dzakarahu Syekh fi radd 'ala mutakallimin. Dialah yang disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah ketika membantah alul kalam. Lama dzakara tasnifahu alladhi dzakara huna. Yaitu ketika ya, Syekh Islam menyebutkan ya, karyanya Fakhrul Razi yang disebutkan barusan. Syekh Islam berkata, ya, setelah menyebutkan bahwa Fahrul Razi telah menulis kitab Sirul Maktub fi Sihir, rahasia tersembunyi tentang sihir. Ya, seperti yang ditulis oleh orang-orang sekarang ya dari kitab-kitab ya magic. Ya, ini sihir. Ya. Atau yang agak e, jadul sedikit ya. Apa itu namanya? Mujarobat. kita mujarobat ini kitab sihir. Ya. Kitab sihir. Qala al fakhru huwa alladhi dzakara Syekh Radi' al-Mutakallimin lamma dzakara tasnifahu. Ketika Syekh Islam menyebutkan Fakhr Razi menulis kitab ini. Dia berkata, "Wa hadhi riddatun 'anil Islam." Dan ini adalah kemurtadan dari Islam biittifaqil muslimin. Berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Artinya masalah ini perkara yang muttafaq. Enggak boleh umat Islam berbeda pendapat dalam asluddin, enggak boleh. Enggak boleh. Tapi dalam furu' dalam perkara usul akidah misalnya, mungkin terjadi perselisihan ya, dari ikhtilaf anwa atau ikhtilaful afham ya. Atau ya dari ikhtilaf tabat yang tidak sampai kepada kekufuran. Ya, pelakunya mukti atau pelakunya mubtadi misalnya, tapi tetap dalam lingkai muslim. Ya. Namun dalam asluddin tentang makna la ilaha illallah kalau terjadi perselisihan berarti Islam ya ada dua agama atau lebih. Maka dalam masalah ini Syekhul Islam mengatakan bittifaqul muslim. Semua umat Islam bukan ulama. Ya. Dan lebih kuat mana? Ittifaq ulama atau ittifaqul muslimin? Ittifaqul muslimin. Karena ittifaqul muslimin masuk di situ orang-orang jahil juga. Ittifaqul muslimin aqwa. Wasayati kalamu insyaallah taala dan akan datang perkataan beliau tentang hal ini insyaallah taala. Wa ta'ammal aidan dan perhatikan juga. Di sini beliau juga ingin ya kita menggunakan alam. Dari apa yang telah disebutkan sebelumnya. Mada qara'u fil Lata wal Uzza wa Manat. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam tentang Lata, Uzza dan Manat. Wa ja'alahu fi'lal musyrikin ma'aha huwa bi'aini alladhi yuf'alu bi Dimashq wa ghairiha dan bagaimana beliau menjadikan perbuatan musyrikin terhadap Latta, Uzza dan Manat itulah ya persis yang dilakukan di Damaskus dan negeri-negeri kaum muslimin lainnya. Ini tadi saya bilang ya menganalogikan. Wah, apa yang kita lihat di zaman sekarang dari kesyirikan harus kita kembalikan ya. Kita lihat hukumnya dengan mengembalikan kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita pelajari bukan sekedar ilmu di atas kertas. Kemudian tidak berguna di alam realita. Kalau begitu ilmu kita ya enggak berguna. Ilmu tanpa tanpa amal. Adapun seorang belum bisa memerangi kesyirikan, itu sya'nun akhir karena dalam mengingkari kemungkaran ada maratib. Paling tidak kita tahu ada kufur. Pelakunya kafir walau bil qalb, walaupun dengan hati. Walaupun dengan hati. Ya. Seperti itu. Wa ta'ammal dan perhatikan juga Qawlahu wa ala hadithi dhati anwar. Ucapan Syekhul Islam tentang ya, ketika beliau berbicara tentang hadis dhati anwar. Hada qawluhu. Inilah ucapan Ibn Taymiyyah. fi mujarad musyabahatin fi ittikhadi syajaratin. Ya, padahal itu cuma sekedar tasabuh dengan mengambil pohon, meniru apa yang dilakukan oleh orang musyrikin menjadikan Data Anwar sebagai tempat untuk mengandungkan senjata. Kemudian muslimin ingin menirunya. Tapi seperti itu perkataannya Syekh Islam. Fakaifa bima huwa a'dham min dalika min asy-syirk bi'ainihi. Maka bagaimana jadinya dengan perbuatan yang lebih dahsyat daripada itu dari kesyirikan itu sendiri. Hal zaiq. Maka maka apa masih ada bagi orang-orang menyimpang itu? Pada setelah uraian ini muta'allaq tempat untuk bergantung bisa min kalami hadal imam pada perkataan ya imam yang agung ini itu syekh Islam karena mereka ya yang menisbatkan kepada syekh Islam itu Taimiyah bahwa syekh Islam tidak mengkafirkan dengan ta'in apa dalilnya perkataannya misalnya juga ya setelah diuraikan uraian-uraian ini yang dibawakan bukti bahwa syekh Islam mengkafirkan Fakhrul Razi ya Abu Mi'syar Sabit bin Quran dan lainnya secara ta'in ya kemudian Diingatkan juga bagaimana beliau menganalogikan kesyirikan dulu dengan kesyirikan sekarang. Bagaimana perkataannya Ibnu terhadap sekedar cuman tasyabuh. Ya. Maka Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan masih ada pegangan lain dari perkataan Ibnu Tidak ada, kalian enggak punya apa-apa, enggak punya dalil. Tapi masih ada satu yang menjadi ya gacok mereka. Ya, akan disebutkan berikutnya itu. Ya. Itu yang sering dilontarkan, yang sering diutarakan oleh orang-orang yang ya secara serampangan ya mendebat kita dalam masalah takfir muayyan. Syekhul Islam mana min a'zamin nasi nahyan. Syekhul Islam bilang aku adalah orang yang paling jauh dan paling keras melarang dari menisbatkan kepada muayyan dengan takfir, dengan tafsir, dengan maksiat.